Setelah hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, kemudian membuat piagam Madinah. Yaitu piagam kesepakatan-kesepakatan undang-undang yang diatur antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Bagaimana supaya kehidupan ini aman, tenang, tentram dan damai. Jadi Islam ini adalah agama yang cinta damai. Hanya saja jangan diganggu. Karena orang yang diganggu ya bisa marah. Sama dengan macan yang tidur kalau dibangunkan ya berbahaya. Islam ini cinta damai bahkan rahmatan lil alamin. Tapi kalau diganggu terus ya akhirnya ya usaha-usaha untuk menumpas gangguan-gangguan itu. Dan ini juga yang terjadi di Madinah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu tidak pernah putus asa untuk menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu melancarkan teror-teror, bahkan mereka masih tetap berkeinginan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, eh, Insya Allah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang perang Badar. Perang Badar. Sementara tahapan-tahapan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat dalam sejarah, tahapan yang pertama adalah tahapan dakwah sembunyi-sembunyi. Ini selama tiga tahun pertama. Ad-dakwah as Sembunyi-sembunyi kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian al-marhalah ataniyah tahapan yang kedua itu adalah al-dakwah al-jahriyah. Dakwah terang-terangan tapi tanpa ada peperangan. Tanpa ada perlawanan dan sabar. Terus dakwah, dakwah sabar, dihina, dicaci, difitnah, dipukul, diludahi, diancam, semuanya sabar saja. Ini Mulai dari tahun ketiga kenabian sampai hijrah ke Madinah. Al-Marhalah Kemudian Al-Marhalah Adalita, tahapan yang ketiga, yaitu Al-Idnu Bil-Kital. Izin untuk berperang, tapi perangnya bersifat ad yaitu Itu bersifat defensif, membela diri saja. Kalau ada orang yang menyerang, baru mempertahankan diri. Ini semenjak hijrah ke Madinah sampai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yaitu tahun ke-6 Hijriah sampai perang Tabuk ya. Ketika turun surat At-Taubah. Turun surat At-Taubah. Ketika turun surat At-Taubah ini, maka marhalanya pindah lagi, marhala yang terakhir yaitu al-marhalah ar-rabi'ah yaitu jihadud dafa' wa jihadut talab. Jadi ada jihad defensif, ada jihad ofensif. Tujuannya adalah mengajak semua manusia menuju kebebasan. Membebaskan manusia daripada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju penghambaan kepada Allah saja. Membebaskan manusia daripada menyembah berhala, menyembah setan, menyembah nafsu, menyembah dunia dan yang lainnya menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini semenjak perang Tabuk yaitu perjanjian Hudaibiyah yang diterangkan panjang lebar di dalam surat At-Taubah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Di Madinah ini ada beberapa peperangan-peperangan besar di samping juga banyak peperangan-peperangan yang kecil. Jadi tampaknya Rasulullah nggak pernah istirahat ya, terus payah berjuang membebaskan manusia. Membebaskan manusia agar supaya benar-benar menjadi hambanya Allah saja. Supaya manusia benar-benar bahagia sejati di dunia dan di akhirat. Terus. Peperangan-peperangan kecil. Yang mana peperangan dalam Islam itu ada dua. Ada namanya ghazwah. Ada namanya sariyah. Kalau sariyah mereka itu dalam jumlah kecil dan tidak dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sariyah, jamaknya saroya. Jadi dikirim, Rasulullah enggak hadir, cukup diwakilkan, mungkin Rasulullah punya kegiatan yang lain yang lebih penting. Sementara kalau ghazwah, jamaknya ghazawat, itu peperangan besar yang dihadiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih perang itu? Apa hikmahnya perang? Apa faedahnya perang? Ya. Perang ini faedahnya banyak. Faedah perang yang pertama ya tadi itu membebaskan manusia. Agar supaya manusia hanya menyembah Allah saja, bertauhid, tidak syirik. Liukhrijan nasa minad dzulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian di antara faedah jihad pula. Jihad itu ibadah. Jihad itu ibadah sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zakat. Sama persis. Sehingga di Quran kita mendapatkan ayat kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Ini sering dibahas. Ada juga ayat yang bahkan redaksinya sama kutiba alaikumul kital, diwajibkan atas kamu perang, sama. Jadi jihad itu ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan berjihad, tentu tentu jihad yang syar'i, jihad yang benar, yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Kemudian di antara keutamaan jihad pula supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat. Karena dalam jihad kalau orang menang ya dapat dapat dunia, dapat akhirat dunia dia senang jadi hambanya Allah, dapat harta rampasan perang, kemudian juga di akhirat dia mendapat keutamaan yang sangat banyak. Yang lalu pernah disebutkan di antaranya ada tujuh keutamaan yang luar biasa. Orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Kemudian juga kenapa ada jihad? Karena dakwah diganggu terus. Jadi ya, dakwah diganggu terus, diganggu, diganggu, diganggu, dipitnah, dipojokkan terus. Nah, kalau sudah dakwah diganggu terus, nggak bisa jalan lagi, maka pakai cara lain. Yaitu bil lisan tidak bisa, maka bisaif dengan pedang. Ya. Sementara kalau dakwah nggak ada yang ganggu, yang nggak ada percuma perang, dakwah nggak diganggu, terus dakwah jalan terus. Kalau sudah dakwah diganggu, nggak boleh, dilarang, gini, ya cari jalan lain. Yaitu pedangnya keluar. Dan masih banyak lagi faedah-faedah jihad yang itu semua dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita buka kitab fikih, semua madhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Di sana selalu ada kitabul jihad atau babul jihad. Bab tentang jihad. Bahas jihad. Jadi ada jihad itu, jihad yang syar'i dan keutamaannya luar biasa. Yang mana juga kita mengenal ada jihad bil amwal wa bil anfus. Jahidul musyrikina fi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang musyrik dengan hartamu, jiwamu dan juga dengan lisanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara peperangan besar yang ada di Madinah adalah Ghazwatul Badr Al-Kubra, perang Badar yang terbesar. Sebenarnya sebelum perang Badar ini ada beberapa peperangan kecil yang sebagian tidak dihadiri Rasulullah Syariah yang sebagian juga dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi jumlahnya kecil. insya Allah dalam periode Madinah kita bahas yang perang-perang besar saja. Itu Ghazwa Badar. Dalam membahas tentang peperangan-peperangan ini, metode yang paling efektif itu pertama-tama adalah kita berbicara tentang sebabnya. Sebabnya apa kok perang ini? Kemudian yang kedua adalah tentang kapan terjadinya. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kekuatan dari kedua belah pihak. Kekuatan kaum muslimin, kekuatan kaum kafir. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana terjadinya peperangan. Seperti apa? Terjadinya waktu seperti apa? Kemudian yang berikutnya lagi adalah hasil peperangan. Hasilnya apa? Yang dialami oleh kaum muslimin apa? Yang dialami oleh orang-orang musyrik apa? Hasil peperangan. Mengenai perang Badar ini sebabnya yang jelas perang Badar ini adalah awwalu ma'rakatin fasilatin baina Quraisyin wal muslimin. Ini perang besar yang benar-benar pamungkas yang pemisah habis-habisan antara orang Islam dengan orang kafir. Lebih khusus lagi dengan kafir Quraisy. Rasulullah kan mau dibunuh kan hijrah ke Madinah. Tapi orang kafir Quraisy nggak berhenti, tetap kepingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana masih banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah banyak di antara mereka juga yang akhirnya taubat masuk kepada agama Islam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sehingga perang Badar disebut juga dengan perang Al-Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Al-Furqan perang pembeda. Nanti kita bahas kenapa kok dikatakan perang pembeda. Sebabnya sebabnya waktu itu kaum muslimin sebelumnya beberapa bulan sebelumnya itu sudah mengintai mengintai rombongan kafir Quraisy yang hendak berangkat ke ke negeri Syam. Jadi mereka orang-orang di sana dulu punya kebiasaan ya pergi ke negeri Syam dan pergi ke negeri Yaman yang diabadikan oleh Allah di dalam surat surat Quraisy Li'ilah fi Quraisyin fihim rihlatasyita'i was Kebiasaannya orang Quraisy mengadakan perjalanan pada musim syita, musim dingin dan saif, musim panas. Nah, mereka kalau musim dingin itu pergi ke Yaman. Yaman ketika musim dingin itu enak suasananya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah ke Yaman, kalau musim dingin Yaman itu enak, enak suasananya. Apalagi di Yaman yang pedalaman ya, di Hadramut apalagi lebih enak. Kalau di Yaman utara di Son'a terlalu dingin. Kalau di Yaman pedalaman di Mukalla, di Tarim, di Goten itu enak suasananya. Musim dingin di sana enak dan juga perdagangan ramai. perdagangan ramai dan subur sehingga orang bisa jualan di sana sekaligus bisa kulaan, kulaan barang ketika musim dingin. Sementara ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Negeri Syam. Sekarang musim panas Negeri Syam itu adalah negeri Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Itu dulu jadi satu, dipecah belah oleh orang-orang kafir. Nah, di Syam ini ketika musim panas oh enak. Karena ketika musim dingin sangat dingin luar biasa, menusuk. Ketika musim panas enak di sana. Perdagangan ramai untuk orang berdagang dan juga untuk orang pulaan. Nah, waktu itu beberapa bulan sebelumnya itu Rasulullah dan sahabat menanti lewatnya rombongan ini. Tujuannya mau merusak ekonomi orang kafir Quraisy. Karena ekonomi ini perlu. Selama ekonomi mereka kuat, ya mereka kuat. Kalau ekonominya hancur, ya nggak bisa apa-apa. Mau dirusak ekonominya. Ternyata subhanallah, qadarullah, Allah menghendaki lain. Ternyata lolos. Rombongan lolos, hingga berhasil ke negeri Syam. Berhasil ke negeri Syam. Wah, lolos ya, ke negeri Syam. Kalau gitu ditunggu pulangnya aja. Karena mau nggak mau lewat Madinah mesti. Lewat jalan utama atau jalan alternatif. Pokoknya harus lewat Madinah, ditunggu pulangnya. Jadi ini sebabnya ya. Jadi ada rombongan ekonomi, perekonomian dari Quraisy yang berhasil lolos ke negeri Syam dan sekarang ditunggu kepulangannya tujuannya untuk merusak ekonominya kafir Quraisy. Kalau enggak ekonomi rusak, bubar nanti. Kalau ekonomi kuat, kurang ajar terus. Orang bisa dibeli dengan uang. Nah, waktu itu Rasulullah Muhammad SAW mengutus beberapa orang sahabat atau sekitar dua orang sahabat untuk mengintai ini, cari berita kapan lewatnya rombongan kafir Quraisy pulang dari Syam menuju Mekah. Itu yang pertama-tama sebabnya. Kemudian tahun terjadinya yaitu pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan ya. Kalau kita lihat bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan dalam Islam. Banyak sekali peperangan-peperangan dalam Islam yang dimenangkan ketika Ramadan. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah hari Jumat itu berkecamuknya perang Badar. Kemudian kekuatan kedua belah pihak karena waktu itu tidak ada niat perang. Niatnya kan bukan perangan, Cuman mengintai rombongan yang membawa perekonomian orang Mekah untuk dihadang dan dirusak ekonominya. Bukan perang tujuannya, menghadang ini saja. Sehingga Rasulullah tidak mewajibkan untuk perang. Yang mau berangkat, fadol. Yang tidak, fadol. Silakan. Mau berangkat boleh, mau tidak, boleh. Walam ya'zim. Tidak, memaksa. Sehingga waktu itu kaum muslimin yang keluar sekitar 313. 313 pasukan, sebagian dari muhajirin dan sebagian dari ansor. Dan mereka cuma 313 tidak memiliki senjata yang lengkap. Dan kendaraan pun sangat kurang. Kendaraan yang mereka miliki cuma 70 ekor onta dan dua kuda pacu. 313 ya kendaraannya 70 ekor onta dan dua kuda pacu. Berarti satu onta untuk berapa orang? Untuk berapa orang? Empat ya. Satu onta empat, empat orang gantian. Ini dari Madinah menuju Medan Badar. Jauh. Kira-kira kurang lebih 155 km. Dari Madinah menuju Badar. Jadi mungkin bisa kita bayangkan ini gantian naik ontanya. Katakanlah dua orang naik satu onta, berarti gantian. Berarti satu orang jalannya berapa kilo? 155 bagi dua. Jadi sekitar berapa? 75 kilo. Jadi satu orangnya jalan 75 kilo. Karena naik ontanya gantian kan? Gak mungkin mereka naik semuanya. Jadi di sini perlu latihan fisik ya. Jadi perang perlu latihan fisik. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa a'iddu lahum mastata'atum min kuwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapan penting. Persiapan mana, nembak dan yang lainnya, menunggang kuda termasuk persiapan fisik. Karena kadang kebutuhan ini jalan panjang. Itu jumlah pasukan kaum muslimin, persenjataannya apa adanya, kendaraan pun juga sangat kurang. Dan ada beberapa sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk membawa panji-panji. Karena perang dulu membawa panji-panji ya. Selama panji-panji dan bendera berkibar, berarti mereka masih punya kekuatan. Kalau sudah panji dan bendera tumbang, berarti mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Ada liwa, ada alam. Kalau liwa itu itu bendera yang besar. Kalau alam itu panji-panji yang kecil-kecil. Liwaknya berwarna abiyat, berwarna putih dibawa oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala diserahkan oleh beliau kepada Mus'ab bin Umair. Sementara Muhajirin dan ansor masing-masing punya panji-panji. Jadi kalau liwak itu istilahnya batang komando ya. Jadi komandannya adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian ada lagi komandan batalion. Komandan batalion Muhajirin adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dan komandan batalion Ansor Sa'ad bin Mu'ad. Ini yang bawa panji-panji kecil. Kemudian, karena Rasulullah ikut keluar, berarti Madinah harus ada yang jaga. Ada wakilnya. Waktu itu yang diwakilkan menjaga Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang buta disuruh jaga Madinah. Wakilnya Rasulullah SAW. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, sampai di daerah namanya Rauha Rasulullah mengganti. Diganti yang menjaga Madinah adalah Abu Lubaba Ibnu Abdul Mundir. Dan mereka patuh. nggak ada istilah ini kan jabatan saya, jangan diganti enggak. Apa kata Rasulullah? Ini ganti posisi sami'na wa ata'na. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sudah berangkat menuju Medan Badar yang kira-kira jaraknya kurang lebih 155 km dari Madinah. Tujuannya untuk mengepung orang-orang kafir Quraisy yang sedang pulang dari Syam. Tentu tanpa sepengetahuan mereka. Jadi diharapkan mereka ini datang dan terkepung. Akhirnya mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka menyerahkan hartanya kepada kaum muslimin. Tujuannya ngerusak orang kafir. Namanya perang ya, perang ya tipu daya. Karena kalau kita perang khayir khayiran <laughs> ya habis ya. Yang namanya perang itu fa harba khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Kita berbuat apa saja, pokoknya kalah musuh. Kalah musuh. Sedangkan rombongan kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam menuju Mekah, ya, ini bukan perang ya, rombongan dagang, ekonomi. Mereka membawa atau kurang lebih seribu ekor onta yang penuh dengan harta. Seribu ekor onta penuh dengan harta yang mana harta mereka tidak kurang daripada 50 ribu dinar. 50 ribu dinar. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Dan jumlah orang yang menyertai empat 40 laki-laki. Jadi berarti banyak onta yang nggak ditunggangi. cuma onta ini bawa barang-barang aja dikawal oleh 40 orang. 1000 ekor onta. Hartanya 50 ribu dinar. Satu dinar, dinar itu emas ya, uang emas. Satu dinar itu kalau dikuruskan emas sekarang, kurang lebih sama dengan 4,25 gram. 4 seperempat gram. Nah kalau 5.000 50.000 ribu dinar, itu berapa gram? 50 ribu dikali 4 seperempat. Berapa? Kira-kira berapa? 200 lebih ya? 200 ribu. 200 ribu lebih. Nah sekarang 200 ribu gram. Satu gram berapa sekarang mas? 200, 200 ribu. Jadi kira-kira berapa? 200 ribu dikali tadi itu Berapa miliar harta mereka? Berapa? Nah, lebih. Lebih. Jadi istilahnya mereka ini benar-benar bawa harta yang luar biasa. Ini hartanya orang Mekah dibawa mereka. Kalau ini dihabiskan, bubar orang Mekah. Masuk Islam semua. <laughs> Iya. Kalau sudah kalah kan masuk Islam. Kalau masih kuat sombong. Jadi harta luar biasa. Abu Sufyan sebagai pemimpin saat itu yang masih belum masuk Islam sangat waspada, sangat waspada ya. Pokoknya ada orang berlalu-lalang diawasi terus karena dia tahu ini terancam ini. Ini rombongan ekonomi terancam. Apalagi mendengar berita bahwa kaum muslimin sudah keluar meninggalkan Madinah menuju Medan Badar. Wah, tambah waspada. Akhirnya Abu Sufyan kirim surat. Ketika mendekati Medan Badar, kirim surat kirim surat kepada penduduk Mekah yang disuruh bawa suratnya adalah Dom bin Amr al-Ghifari. Ayo kamu kirim surat, bawa surat ini pada orang Mekah, suruh datang ke sini orang Mekah. Karena rombongan ekonomi terancam. Sudah berangkat Dom ini. Kemudian Abu Sufyan mengalihkan, tidak lewat jalan biasanya, cari jalur-jalur alternatif untuk menghindari. Jadi jalur alternatif, menyewa penunjuk jalan dan subhanallah Ternyata penduduk Mekah telah sampai surat, langsung mereka siap-siap semuanya disuruh keluar. Ayo kita berangkat. Rombongan ekonomi kita terancam. Berangkat. Pembesar-pembesar Quraisy berangkat semuanya kecuali Abu Lahab. Suku-suku, kopilah-kopilah semuanya keluar kecuali dari Bani Adi nggak keluar. Jadi keluar semuanya. Dan subhanallah, setelah orang Mekah ini berangkat, sudah terlanjur berangkat ya. Rombongan Abu Sufyan ternyata selamat, lolos. Berhasil lewat. bebas dari ancaman orang-orang yang menunggu di Badar, Rasulullah dan kaum muslimin. Berhasil lolos. Karena berhasil lolos, Abu Sufyan kirim surat lagi. Tolong bawa kepada orang Mekah, sudah suruh pulang aja, nggak jadi. Sudah selesai ternyata aman. Sudah sampai surat kepada mereka. Waktu itu yang menerima surat Abu Jahal. Abu Jahal bilang tidak bisa. Kita harus pergi ke Badar, kita habisi muslimin semuanya. Kita habiskan mereka, nanti kita di sana pesta pora dengan biduan wanita nyanyi dan joget, minum-minum khamr. Kita nyembelih onta di sana sampai tiga hari biar seluruh dunia tahu siapa kita. Ini Abu Jahal ya, sombong. Orang kafir itu selalu sombong. Tapi ada juga beberapa orang yang pulang waktu itu dari Mekah jumlahnya 1300 yang 300 pulang lagi ke Mekah, yang 1000 dengan Abu Jahal tetap berangkat. Tetap berangkat. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar pasukan Mekah berangkat, kan tujuannya bukan perang. Tujuan cuma merusak ekonomi, Ternyata oleh Allah dialihkan menjadi perang. Wah ini bagaimana? Orang Mekah berangkat. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW musyawarah. Rasulullah ini orangnya Masya Allah ya. Selalu musyawarah. Rasulullah musyawarah dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar bicara. Memberikan masukan-masukan. Lalu Rasulullah minta kepada sahabat Umar supaya bicara. Sahabat Umar memberikan masukan-masukan. Kemudian berdiri sahabat Al-Miqdad. Al-Mikdad bicara dengan lantang mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin nuqatilu an yaminik wa an yasarik wa min baini yadayk wa min khalfik." Kata Al-Mikdad, "Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Wahai Musa, kamu dan Tuhanmu pergi saja, kamu perang, kami duduk aja. Bani Israel ya, luar biasa. Bani Israel bilang kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Wahai Musa, kamu dan Tuhanmu saja yang pergi perang, kami biar duduk santai. Kata Mikdad, "Kami tidak akan mengatakan begitu ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah kami akan berperang dari sebelah kanan anda, dari sebelah kiri anda, dari depan anda, dari belakang anda. Jangan khawatir ya Rasulullah, kami setia kepada anda. Lalu Rasulullah senang, tampak kesenangan dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi Wah, mantap. Mantap. Saya punya sahabat yang seperti ini. Kemudian Rasulullah tetap minta musyawarah lagi, "Asyiru aliyya muslimun." Wahai kaum muslimin, beri saya pendapat. Mari, mana pendapat kalian? Ini pasukan kafir banyak. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin orang-orang Ansor, mengatakan, "Ka'annaka ta'ridu bina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sepertinya Anda ini ingin pendapat kami. Tadi sudah pendapatnya orang dari Muhajirin, sekarang Ansor yang belum berpendapat. Ternyata orang Ansor tidak mau kalah dengan Muhajirin. يا رسول الله فوالله الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله Ini kata Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Kalau sekiranya Anda menawarkan kepada kami untuk mengarungi lautan bersama-sama Anda, kami akan mengarungi lautan bersama Anda. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami yang meninggalkan meninggalkan Anda seperti itu. Ya Rasulullah, kami tidak kecewa kalau seandainya besok ketemu musuh. Kami mau ya Rasulullah. Walaupun tujuan semula kami bukan itu. Kami adalah orang-orang yang tegar dalam peperangan. Orang-orang yang tangguh ketika berjumpa dengan musuh. Wahai Rasulullah, Anda akan melihat sesuatu yang menyenangkan Anda tentang diri kami. Berangkatlah wahai Rasulullah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya. Tambah semangat. Masya Allah, saya punya sahabat-sahabat yang setia. Kita punya orang kayak gini dua aja cukup. Iya. Dua aja cukup. Ini banyak. 313. Kemudian. Setelah itu berkata lagi Sa'ad bin Mu'ad. Walladhi ba'ataka bilhaqi. Lau darabta akbadaha ila barkil ghimar. Lattaba'nak. Wahai Rasulullah. Kalau seandainya anda mengajak kami berangkat ke ujung manapun kami mau. Kemana aja kami mau ya Rasulullah. Mau ke gunung, ke laut, kemana saja, jauh, dekat. Kami tunduk kepada anda. Sami'na wa ta'na. Rasulullah tambah senang lagi. Masya Allah. Motivasi ini perlu ya. Motivasi perlu. Apalagi sekarang ada penelitian di tubuh kita ini. Ada banyak air. Kurang lebih 75% air. Yang mana air sangat berpengaruh dengan dengan ucapan-ucapan. Motivasi sangat berpengaruh kepada kepada kita. Kata-kata yang buruk dengan pengaruh kepada kita. Kemudian Rasulullah dengan mantap mengatakan siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka anni andurul an ila masari'il qaum. Kata Rasulullah, kalau gitu berangkatlah dan berilah kabar gembira karena Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua hal, al-ir wa imman nafir itu rombongan ekonomi tadi atau kemenangan melawan musuh dalam peperangan ini. Ternyata oleh Allah dipilihkan yaitu menang perang melawan musuh. Ya. Demi Allah, sekarang ini saya sudah melihat tempat-tempat tewasnya mereka. Jadi Rasulullah mantap sama Allah diperlihatkan. Siapa sih yang bakal tewas tempat-tempat mereka Rasulullah tahu. Sudah berangkat terus. Dan ini oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal itu Allah banyak berbicara tentang surat tentang Ghazwatul Badar ini di antaranya di surat Al-Anfal ayat 7. Allah berfirman di sana Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawattuna anna ghayra dhati syauqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a kafirin jadi mereka tujuannya tanpa perang, tapi Allah mengalihkan dengan peperangan untuk menampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sudah saat itu malam itu juga sampai di Badar. Berarti ini malam Jumat. Karena perang Badarnya besok hari Jumat. Ini baru malam Jumat, malam 17 Ramadan. Jadi mereka puasa ya, puasa Ramadan. Dan malam itu juga orang-orang musyrik sampai di sana menguasai tempat. Lalu ada seorang sahabat namanya Al-Habbab Ibnul Mundir Usul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita mendekati tempat air. Lalu kita buat telaga. Sementara aliran air yang lainnya kita tutup. Dan sumur-sumur kita rusak. Supaya mereka kehabisan air, nggak bisa minum, nggak bisa apa. Mereka akan kalah nanti dalam peperangan. Dan Rasulullah menerima usulan ini. Di tempat air dikuasai dan membuat haud, hiat, membuat telaga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan oleh kaum muslimin arish. Arish itu tenda ya. Kalau istilah sekarang tempat berteduh. Pakai pusat komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemah-kemahan. Pusat komandonya di sana. Kemudian juga kaum muslimin menentukan siapa yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pemuda-pemuda Ansar di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Rasulullah memobilisasi. Ini masih malam ini ya. Belum besok, belum besok pagi, masih malam ini. Dimobilisasi oleh Rasulullah pasukan. Rasulullah keliling medan perang. Jadi diawasi dulu ya. Pasukan-pasukan medan perang dikuasai. Sambil Rasulullah noting dengan tangannya dengan penuh keyakinan. Rasulullah mengatakan, Hada masra'u fulan. Hada masra'u fulan. Ghadan insyaAllah. Di sini tempat tewasnya si fulan. Di situ tempat tewasnya si fulan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ternyata yang beliau tunjuk itu enggak meleset. Yang ditunjuk disebut namanya benar-benar tewasnya di sana. Sudah malam itu Rasulullah sholat. Rasulullah sholat dengan menjadikan pohon sebagai sutroh pembatasnya. Sholat malam dengan khusyuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum muslimin subhanallah ya, walaupun mau perang mereka merasa damai, tenang, tentram. Sehingga mereka malam itu tidur nyenyak kaum muslimin. Jadi biasanya orang kalau mau perang besok kan tidak bisa tidur kan. Tapi Allah memberikan kepada mereka ketenangan. Diberi oleh Allah ketenangan luar biasa. Mereka tidur nyenyak malam itu. Sementara Rasulullah sholat terus. Dan juga Allah menurunkan hujan yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat nomor 11. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم wa yuthabbit bihil aqdam. Jadi kaum muslimin tidur, oleh Allah diberikan ketenangan, Allah menurunkan hujan. Tujuannya hujan supaya kaum muslimin terang, air masih ada, untuk wudhu ada. Kemudian juga jalan-jalan yang mula-mula banyak pasirnya, yang membuat orang terpeleset dengan adanya hujan menjadi keras sehingga enak, tidak mudah terpeleset orang ketika lewat di sana. Jadi kemudian menambah yakin. Sudah malam itu. Pada esok harinya, hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, berjumpalah dua pasukan ini. Muslimin berapa tadi? 313. Kafir berapa? 1000. Satu banding berapa? Satu banding tiga. Udah ketemu ya. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah mengatakan Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani Allahumma hnihim al-ghada Wahai Allah ini Quraisy wahai Allah Quraisy telah datang dengan kesombongannya dengan kecokaannya menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Wahai Allah, hamba mohon kemenangan yang telah kau janjikan. Wahai Allah, hancurkanlah mereka hari ini. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah merapikan soft, merapikan barisan ya, dirapikan barisan. Kemudian setelah merapikan barisan itu, Rasulullah memberikan tausiah, wasiat-wasiat Sebelum peperangan di antara isi wasiatnya idza akbatukum farmuhum wastabaqu nablakum wala tasallu suyuk hatta yaghshukum. Kata Rasulullah, kalau mereka mendekat kepadamu, kamu lempar mereka dengan anak panah lebih dulu, kamu lesatkan anak panahmu, sementara pedang-pedangmu jangan dikeluarkan sehingga mereka benar-benar sudah masuk dalam apa namanya? dalam kecamuk peperangan baru pedang dikeluarkan untuk menggal-menggal leher mereka. Kalau hanya dekat saja, pakai panah aja untuk menghalau mereka. Kemudian Rasulullah kembali kepada Arish, kepada markas komandonya yang dibuatkan oleh kaum muslimin, disertai oleh sahabat Abu Bakar dan Rasulullah di sana doa lagi. Doa terus ya, Rasulullah doa, doa, doa. Ini peperangan luar biasa. Kalau Islam kalah habis. Di antara isi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma intahlik hadhil isabah al yom la tuhbat abada Allahumma in syi'ta la tu'bad ba'da yomi abada Wahai Allah jika engkau kalahkan pasukan muslimin saat ini engkau tidak akan disembah lagi Wahai Allah kalau memang engkau berkehendak tidak disembah lagi ya kaum muslimin berarti kalah Memang kalau sudah kalah ya habis ini peperangan besar, furqan pembeda antara Islam dengan kafir. Rasulullah doa terus, doa terus, doa terus sampai sorbannya jatuh. Saking Rasulullah benar-benar doanya luar biasa. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan hasbuka ya Rasulullah al-ahta ala rabbik. Wahai Rasulullah cukup. Anda telah banyak mohon kepada Tuhan Anda. Cukup ya Rasulullah. Cukup. Di sini ada pertanyaan. Seakan-akan Abu Bakar lebih yakin daripada Rasulullah. Ya kan? Seakan-akan gitu kan? Masa sama sekali tidak. Ada jawabannya syubhat ini. Sebenarnya Rasulullah lebih yakin daripada sahabat Abu Bakar pasti. Hanya Rasulullah berdoa ini ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Jangan khawatir, saya sudah berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Pasti dengan izin Allah kamu akan dimenangkan. Jadi doanya Rasulullah tujuannya adalah untuk menentramkan jiwa mereka. Di samping kita usaha juga saya bantu dengan doa, jangan khawatir. Ditunjukkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau enggak mantap, beliau mantap. Masa Rasulullah enggak mantap? Jadi Rasulullah ingin menentramkan mereka dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang musyrik didahului oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rifuhu fahnihil ghadah. Allahumma ayyuna kana habba ilaik wa arda indak fansurhul yaum. Subhanallah ya. Abu Jahal sudah kafir, fasik, dolim, batil, tapi pede ya Abu Jahal ini. Pede sekali Abu Jahal ini. Apa dia bilang? Wahai Allah, Muhammad ini adalah orang yang paling memutuskan tali silaturahmi. Wahai Allah, Muhammad ini membawa ajaran yang tidak pernah kami kenal ajarannya. Hancurkan dia hari ini wahai Allah. Wahai Allah, siapa yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi, berilah kemenangan hari ini. Subhanallah. <laughs> Orang ahlul batil itu yakin dengan kebatilannya. Masa orang ahlul hak tidak yakin dengan kebenarannya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah dibilang apa? Rasulullah dibilang orang yang paling memutuskan tali silaturahmi. Padahal yang memutuskan silaturahmi siapa? Yang memutuskan silaturahmi ya mereka. Rasulullah nyambung cuma mereka mutus. Rasulullah dianggap dianggap kurang ajar kepada paman-pamannya, kepada Abu Lahab, kepada siapa? Padahal yang kurang ajar ya mereka, nggak mau iman. Mentang-mentang ini anak muda keponakan nggak mau iman. Rasulullah dianggap membawa ajaran baru yang tidak pernah dikenal. Seperti itu. Jadi memang inilah resiko orang dakwah. Kadang orang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Yang jelas dakwah jalan terus. Kalau kita nuruti orang, tidak ada selesainya ya. Kita kalau nuruti orang tidak ada selesainya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ada kisah tentang bapak, anak dan keledai. Kisah ini perlu saya bawakan. Karena kalau kita nuruti orang kita tidak bisa apa-apa. Maunya orang itu supaya kita bodoh, kita diam, kita melarat, kita itu maunya orang itu gitu. Kalau kita berkembang sedikit gini buahnya yang hasut, iri, dengki, macam-macam. buahnya. Nah, sementara kita di atas kebenaran jalan terus. Ya, memang inilah kehidupan ya gini ini. Sifatnya para nabi dan rasul itu mengihtimalul ada sabar mengemban gangguan-gangguan. Itu sifatnya nabi dan rasul. Ya, memang itulah hidup ya gini ini. Sabar mengemban gangguan-gangguan. Ceritanya bapak, anak dan keledai kan? Ya, bapak, anak dan keledai. Waktu itu bapak, anak dan keledai ini menunggu keledainya. Masuk kampung jagalan. Kata orang jagalan ini orang bodoh ini. Masa keledai ditunggangi dua orang. Oh iya ya. Akhirnya eh, bapaknya turun, anaknya yang naik. Masuk Embong Arab. Iya. Kata orang Embong Arab ini orang anaknya kudu, tidak punya akhlak. Masa bapaknya disuruh jalan, dia yang naik. Ganti anaknya turun, bapaknya yang naik, masuk tongan. Iya. Kata orang tongan ini bapaknya ini bapak yang seenak dewi. Anaknya disuruh jalan dia naik. Iya. Akhirnya turun dua-duanya, keledainya dituntun masuk sawaan. Iya. Kata orang sawaan ini orang bodoh. Ya, ini masa bawa keledai nggak ditunggangi. Akhirnya bingung ya apa yang terus naik dua salah, naik satu salah, bapak naik salah, anak naik salah, dituntun salah. Akhirnya wis keledainya dipikul berdua aja. Masuk kasin, iya. Kata orang kasin ini orang buahlul. Masa bawa keledai tidak dinaiki. Ya itulah. Kalau kita nuruti orang tidak bisa apa-apa. Jangan nuruti orang. Bismillah. Tawakal jalan terus. Jalan terus. Mati baru berhenti. Begitu ya, aja. Karena kita nuruti ada sebuah syair ya. Syair sangat indah. Ya, terjemahkan syair itu. ditulis oleh seorang dokter. Dari majalah Al-Bayan. Yaitu. Bahasa Arab. Yang mana artinya. Ah, dohiktu faqalu ala tahtashim pakai itu faqalu ala tabtasim. Itu itu panjang. Saya tertawa. Mereka bilang, "Wah, tidak malu ini tertawa." Akhirnya saya nangis. Kata mereka, "Kenapa tidak tersenyum saja? Kok nangis?" Kemudian saya bilang, "Saya bersikap halus, lembut." Kata mereka, "Ini leceh, ini pengecut." Kemudian saya bersikap keras. Wah ini emosi ini. Kalau nggak emosi nggak mungkin gini. Kemudian saya bilang, iya setuju. Ini ikut-ikutan terus ini. Saya bilang tidak setuju. Wah ini tidak kompak ini. Itu yang benar mana? Apa kata Imam Syafi'i? Ridho nas la tudro. Ridho manusia adalah puncak yang tidak mungkin bisa kita capai. Manusia ridho semuanya tidak mungkin. Pasti ada orang muji, ada orang mencela. Yang penting kita punya pengadilan, pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah dibilang pemutus silaturahmi. Apalagi opini ya. Opini itu berbahaya opini itu. Opini punya pengaruh. Orang menyebarkan opini itu bisa membunuh karakter. Pembunuhan karakter. Orang baik bisa jadi buruk gara-gara opini. Orang buruk bisa jadi baik gara-gara opini. Opini luar biasa. Dari mulut ke mulut. Pulang. Pulang. Ini pengadu domba. Dan orang yang ngadu domba ini mudah-mudahan celaka. Ngadu domba. Fatan adu domba, fatan, namam, ya. Kata Rasulullah, la yadkhulu jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang qattat, ay namam, suka ngadu domba. Terus seperti itu. Bahkan kena azab kubur ya, orang suka ngadu domba. Setelah bertemu dua kelompok muslimin dan orang kafir Quraisy yang mana biasanya sebelum peperangan ada mubarozah, duel dulu. Ini perangnya perang gagah ya. Benar-benar ketemu orang dengan orang, bunuh-bunuhan. Bukan perangnya orang sekarang. Perangnya orang sekarang lecek-lecek. Maunya pencet dari jauh. Meledaknya di sana. Lecek-lecek orang sekarang ini. Kalau dulu ketemu, duel dulu. Waktu itu keluar, dua, ah, tiga tokoh dari pasukan kafir Quraisy, Tiga tokoh ya. Yaitu Utbah, Syaibah, kedua-duanya anaknya Robi'ah, dan Al-Walid, anaknya Utbah. Tokoh ini keluar. Kemudian tiga dari orang Ansor keluar orang Ansar, orang Madinah keluar. Nah, tiga orang Quraisy ini nggak mau. Nuridu Bani Amina. Wah, kami kalau dengan orang-orang nggak mau ini. Yang sama dengan kami, sama-sama orang terhormat. Jangan orang-orang rendahan. Sudah mau duel masih sombong lagi. Ya. Kami minta yang sama-sama Quraisy, sama-sama kami. Akhirnya keluarlah tiga orang, yaitu Ubaidah Ibnul Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Talib. Tiga orang mulia dari Quraisy. Waktu itu Hamzah berhadapan dengan Syaibah dan bisa membunuh Syaibah dengan mudah. Sahabat Ali bin Abi Thalib duel dengan Al-Walid dan dengan mudah membunuh Al-Walid. Pahlawan-pahlawan mereka. Sementara Ubaidah dengan Utbah ini seimbang, seimbang saling melukai ya. Sampai eh, apa namanya Ubaidah luka parah. Akhirnya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Hamzah didatangi, utbahnya dibunuh, kemudian ubaidahnya dibawa pergi. Duel ini ya, bawa pergi. Dan ternyata beberapa hari kemudian Ubaidah ini gugur sebagai syahid insyaAllah. Setelah duel dimenangkan oleh kaum muslimin, orang kafir tambah marah, langsung nyerbu mereka. Nyerbu dengan serbuan yang dahsyat. Muslimin menghadapi mereka dan syiarnya muslimin saat itu adalah ahad, ahad, ahad, ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Udah, peperangan berkecamuk luar biasa. Di tengah-tengah perang berkecamuk itu Rasulullah sempat tertidur sebentar. Tertidur sebentar aja, sejenak. Kemudian Rasulullah angkat kepalanya. Ternyata ketika tertidur dapat wahyu beliau. Dapat wahyu, lalu beliau manggil sahabat Abu Bakar. Abu ya Abu Bakar, ataka nasrullah. Wahai Abu Bakar, kabar gembira. Pertolongan Allah telah datang. Ada Jibril. Malaikat Jibril datang bantu kita dalam peperangan ini. Jadi dibantu oleh malaikat Jibril. Kemudian juga waktu itu Allah menurunkan kepada mereka seribu malaikat. Sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 9. Sebenarnya malaikat satu sudah cukup. Tapi kita sebagai manusia kalau lihat banyak kan tambah seneng ya. Tanpa malaikat pun juga Allah bisa kun Kun. Tapi kita akan kurang mantep kalau nggak lihat. Lihat satu pun kurang enak. Lihat semuanya Sama Allah dikirimkan seribu malaikat. Allahu Akbar. Tambah mantap mereka. Kemudian Rasulullah meraih baju perangnya. Dipakai oleh Rasulullah. Usaha ya. Pakai baju perang. Kemudian Rasulullah membaca ayat di surat Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Pasukan mereka akan tunggang langgang, akan kalah dan mereka akan lari pergi. Kemudian Rasulullah meraih segenggam kerikil. Nah, kerikil dipegang, dilemparkan ke wajah orang-orang musyrik. Sambil Rasulullah mengatakan syahatil wujuh. Buruklah muka-muka kalian. Dan subhanallah lemparan Rasulullah tadi itu kena orang-orang musyrik. Banyak yang kena. Kena ya, kena di mata mereka, lubang hidung mereka. Kemudian itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Anfal ayat nomor 17, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Jadi lemparan Rasulullah tadi dibantu oleh Allah yang menyampaikan lemparan tadi kepada mereka semuanya orang musyrik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah motivasi kaum muslimin untuk semangat dalam peperangan, dan perang, perang, perang dan perang sampai ternyata orang-orang kafir tunggang langgang Barisan-barisan mereka kacau dan juga para malaikat membantu. Tiba-tiba ada orang lehernya putus. Yang memutuskan siapa? Tidak tahu. Tiba-tiba ada orang tangannya putus. Yang memutuskan siapa? Tidak tahu. Ini malaikat ya. Malaikat. Dan biasa dalam peperangan seperti ini dibantu malaikat itu biasa. Yang penting pokok jihadnya jihad yang benar. Pokoknya jihadnya jihad yang benar dibantu oleh malaikat. Kadang nanti misalnya tanah diambil dilemparkan. Jadi bom. Iya, itu sering terjadi. Seperti di Afghanistan ketika perang dengan Soviet dulu yang kemudian dituliskan sebuah buku yang berjudul Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ayat-ayat kebesaran Allah dalam jihad di Afghanistan. Jadi tanah dilempar, jadi bom, orang mati, baunya bau, wangi, macam-macam. Kemudian setelah itu orang kafir kalah lari, kalah ya, sudah kalah, lari. Dan subhanallah iblis mengikut perang. Iblis mengikut perang dalam kelompoknya orang-orang musyrik dan menjelma menyerupai wajahnya seorang yang bernama Suroko, bin Malik bin Juhshum untuk motivasi orang-orang musyrik. Tapi ketika iblis ini lihat malaikat, iblisnya lari. Lari tunggang langgang kemudian masuk ke dalam laut merah. Ya. Nakasu ala akibaihi. Masuk dalam laut merah. Kemudian setelah itu, ma'asyurah muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, tinggal sedikit ya. Dalam peperangan ini Abu Jahal terbunuh, yang bunuh Abu Jahal anak kecil. Anak kecil yang bunuh. Dua anak namanya Mu'ad dan Mu'awad, anaknya Afra. Waktu itu dua anak kecil ini datang ke tempatnya Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, yang namanya Abu Jahal mana wahai paman? Ini anak kecil. Katanya Abdurrahman bin Auf, "Kamu ini mau apa?" Katanya dua orang tadi, saya dengar Abu Jahal itu mencaci-maki Rasulullah. Kata anak-anak ini. Oh, gitu. Demi Allah wahai paman, kalau saya nanti ketemu dia, tidak tahu yang mati siapa dulu. Mungkin saya, mungkin dia. Iya. Yang mati siapa dulu saya tidak tahu. Ini mangkal sekali ya Rasulullah dicaci maki. itu Sudah ditunjuki oleh Abdurrahman bin Auf. Ditunjuki, yang satunya juga bilang gitu, tunjuki. Itu loh. Itu loh Abu Jahal itu loh. Lah begitu dia tahu Abu Jahal dikejar Abu Jahal, langsung kedua-duanya menyabet Abu Jahal dengan pedang. Cas. Abu Jahal jatuh. Jatuh dan enggak berdaya, sakaratul maut. Kemudian masing-masing mengatakan aku yang telah membunuh, aku yang telah membunuh. Masing-masing merasa bangga telah membunuh Abu Jahal. Lalu Rasulullah meriksa kedua pedangnya, kata Rasulullah, kila kuma qatalahu." Yang bunuh kamu berdua, yang bunuh Abu Jahal. Kemudian setelah selesai peperangan, orang kafir sudah lari ya. Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan Abu Jahal ketika dalam keadaan sakaratul maut. Oleh Abdullah bin Mas'ud diinjak lehernya ya, diinjak lehernya, kemudian jenggotnya dan kepalanya ditarik. Hmm. Iya, ini perang ya. Kalau kita perang perasaannya dibuang, tidak pakai perasaan, kita pakai akal. Kalau kita tidak nyembelih, kita disembelih. Soalnya perang itu urusan-urusan sembelih-sembelihan. Kalau kita tidak bunuh, ya kita dibunuh. Seperti itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hal akhzaqallah ya aduwallah." Hei musuh Allah, Allah telah menghinakan kamu. Ternyata sudah sekarat, masih kuat Abu Jahal ini. Wa bima akhzani hal fawqa rajulin qataltumu falau ghairu akarin qatalani Abu Jahal bilang, apa? Dihinakan dengan apa saya? Cuman sayang ya. Yang bunuh saya anak kecil, sayang. Yang bunuh saya bukan orang-orang terhormat. Jadi dia merasa malu dibunuh anak kecil. Kemudian masih sempat tanya Abu Jahal, liman akhbirni liman dairah al-yaum. Beritahu saya, yang menang siapa dalam peperangan hari ini? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, lillahi wa rasulih. Yang menang Allah dan Rasulnya. Lalu Abu Jahal mengatakan lagi, "Laqadir taqaita murtaqa sa'ban ya ruwai'il ghanam." Wahai para penggembala kambing, kamu bakal mendapatkan kesulitan. Jadi masih sempat ngancam, masih sempat menghina Rasulullah dan pengikutnya dianggap wahai penggembala kambing, wahai orang-orang hina, kamu bakal susah kamu kalau gini. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud enggak panjang lebar dipenggal lehernya. Ya. Wis jok kakean omong wis ya. Tel. Putus kepalanya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat bin Mas'ud, lalu Rasulullah mengatakan, "Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Hadza fir'aunu hadhihi al-ummah." Kata Rasulullah. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, yang telah menolong hambanya, yang telah menghancurkan pasukan dengan sendirian. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Jadi tiap-tiap umat ada Fir'aunnya ya. Kalau zaman Nabi dulu Fir'aunnya Abu Jahal. Kalau sekarang Fir'aunnya lebih banyak lagi. Fir'aun lebih banyak lagi. Kemudian perang ini juga disebut dengan Yaumal Furqan, perang pembeda karena antara Islam dengan kafir. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, saudara, enggak peduli. Yang penting pokok Islam lawan kafir. lawan kafir. Termasuk juga sahabat Umar bin Khattab Beliau membunuh pamannya sendiri Al-As bin Hisham karena berada di pihak kafir. Abu Bakar perang melawan anaknya Abdurrahman karena berada di pihak kafir waktu itu. Kemudian yang terbunuh di dalam peperangan ini kaum muslimin ada 14. Kemudian orang-orang musyrik yang terbunuh ada 70. Ini hasil peperangan dan yang ditawan 70 ada kebanyakan adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy, ada 14 yang dibuang di sumur namanya sumur Kulaib di Badar. Tokoh-tokoh kafir. Kemudian Rasulullah tinggal di sana selama tiga hari dan Rasulullah sempat memanggil-manggil orang sudah mati gitu ya, dipanggil oleh Rasulullah. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Ayasurruna annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai fulan bin fulan, wahai bin fulan bin fulan, kamu senang enggak kalau sekiranya kamu taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena kami mendapatkan janji Allah benar memberi kemenangan. Sedangkan janjinya kepada kamu benar enggak? Ini orang mati dijak ngomong sama Rasulullah. Kemudian sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang mati kok diajak bicara? Ini jasad tidak ada rohnya." Kata Rasulullah, "Wahai Umar, mereka lebih dengar dari kamu. Cuman mereka nggak bisa menjawab." Kemudian orang-orang di Mekah karena kalah telak, mereka melarang untuk niyahah meratapi. Biasanya mereka kalau ada orang mati diratapi ya, diratapi. Ini dilarang. Malu, mau mau meratapi malu, kalah. Sampai ada seorang namanya Al-Aswad. Ini ada tiga anak yang terbunuh. Dia kepingin meratapi. Tapi karena ada larangan meratapi. Dia nggak jadi meratapi. Disimpan aja. Malam-malam dia dengar ada orang meratap. Meratap. Wah, jangan-jangan meratap sudah boleh sekarang ini. Lalu dia pergi ke sana. Ternyata orang tadi meratapi ontanya yang mati. Al-Aswad heran, waktu kalau onta mati boleh diratapi. Kalau anak saya tiga mati tidak boleh diratapi. Karena mereka malu ya, sudah kalah nangis malu, jadi disimpan malunya. Jangan meratapi lagi. Kemudian Rasulullah mengirim kedua utusan ke Madinah memberikan kabar gembira yaitu Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harithah membawa kabar gembira kepada orang-orang Madinah. Lalu setelah itu Rasulullah pulang kembali ke Madinah, para tawanan dibebaskan dengan tebusan. Kalau yang bisa ngajar ilmu disuruh ngajar 10 orang, ngajar baca tulis dan dimerdekakan termasuk dalam tawanan itu adalah istrinya Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istri suaminya suaminya masih kafir namanya Abdul Aus waktu itu Abdul As dibebaskan tanpa bayar apa-apa syaratnya Zainab disuruh melepaskan biar dia pergi ke Madinah karena Zainab masih berada di Mekah saat itu suaminya kafir kemudian sampai di Madinah ternyata putrinya Rasulullah baru selesai dikuburkan jadi putrinya Rasulullah namanya Ruqayyah istrinya Uthman itu sakit waktu pergi perang. Sahabat Uthman nggak ikut perang, suruh ngerawat istrinya, termasuk juga Usamah bin Zaid. Ketika pulang perang, Rasulullah baru tahu bahwa mereka selesai menguburkan putrinya. Bayangkan ya. Lalu setelah itu Rasulullah menikahkan sahabat Uthman dengan putrinya yang satunya lagi yang bernama Ummu Kalthum sehingga sahabat Uthman mendapatkan gelar Dun Nurain yang mempunyai dua cahaya wallahu alam bisawab. Inilah kisah singkat tentang perang Badar, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita kelak wafat di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.